salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan yang besar di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu mendengarkan petuah arahan dan bimbingan dari agama ini di mana dengan arahan dan bimbingan tersebut seorang akan bisa melaksanakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala menyiapkan perbekalan dia untuk kehidupan yang akan datang kehidupan akhirat dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah taala demikian pula seorang yang mau belajar ilmu agama dia akan mengetahui perkara yang halal, perkara yang haram Sehingga menjadikan kehidupannya senantiasa berhati-hati karena dia mengetahui Tiadalah kehidupan dunia melainkan sementara saja Dan tidaklah apa yang kita raih di dunia Tanpa kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melainkan akan menjadi bagian dari orang sesudah kita Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Di kesempatan kali ini Kita masih membahas terkait dengan pembahasan terakhir dengan masalah riba. Di mana topik kita di sore hari ini adalah bahayanya atau akibat buruk dari perbuatan riba. Bahaya dan akibat buruk daripada perbuatan riba. Maka setelah kita mengetahui hakikat tentang riba dan macam-macamnya, maka kita masuk di sore hari ini tentang bahaya dan akibat buruk dari perbuatan riba. Maka beliau al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala kemudian meneruskan atau al-Imam Zahabi rahimahullah di dalam Al-Mubiqat beliau menjelaskan kemudian tentang riba. Membawakan hadis tentang ancaman orang-orang yang melakukan riba. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda Qala sallallahu alaihi sallam Ijtanibu sab'al mubiqat Jauhi oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan Wa dhakara minha aklar riba dan menyebutkan diantaranya memakan harta riba dari hadis ini berarti kita mendapatkan ilmu bahwasanya perbuatan riba merupakan salah satu daripada tujuh perkara yang membinasakan. Kemudian beliau membawakan hadis berikutnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la'anallahu akilar riba wa mukilahu rawahu Muslim wa Tirmidzi wa zada wa syahidaihi wa katibahu isnaduhu sahih hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda la'anallah Allah melaknati Akil riba orang yang memakan riba wa mukilahu dan orang yang memberikan makanan melalui harta hasil riba. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Muslim di nomor hadis 1597. Demikian pula dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad nomor di pada jilid yang pertama halaman 409 dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan ditambahkan oleh At-Tirmidzi. Beliau menambahkan dengan lafaz wa syahidaihi wa katibahu. Yang dilaknati demikian pula dua orang yang menjadi saksi adanya transaksi ataupun proses terjadinya riba. Dan yang kelima adalah katibahu, orang yang mencatatnya. Lima golongan atau lima orang yang akan dilaknat dengan perbuatan riba. Akilu riba. Orang yang memakan harta riba. Siapakah mereka? Diterangkan para ulama. Yang dimaksud wal muradu bil akli alintifa'u biriba ay bi ayyi wajhin minal wujuh. Yaitu seorang yang maksudnya memakan adalah dia mengambil manfaat dengan hasil riba dengan cara apapun. Apakah bentuknya untuk membelikan pakaian? Kalau membelikan makanan jelas, makan harta riba. Apakah untuk 6 membelikan fasilitas yang dia akan gunakan, maka ini juga termasuk. Namun di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan akilar riba, orang yang memakan harta riba Kok tidak disebutkan orang yang mengambil manfaat dari riba? Kenapa demikian? Wa inna maja'a ta'biru bil akli. Hanyalah diibaratkan dengan akal, diungkapkan dengan memakan. Kata para ulama, yang demikian itu li'annahu huwal a'ammu wal a'amul aghlab. Dikarenakan memakan itu adalah perkara yang mencakup segala sesuatu dan itulah mayoritasnya yang terjadi. Orang kalau mendapatkan untung yang pertama kali dipikirkan makanan. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah mukilahu. Orang yang memberikan makanan dengan harta riba. Berarti orang yang memberikan kontribusi Apakah bentuknya nafakot untuk makan dan minum atau untuk kebutuhan pokok ataupun yang lainnya. Sebagaimana kandungan dari makna makan adalah mereka juga terlaknat dengan sebab perbuatan riba yang dia lakukan. Dan yang ketiga, syahidaihi, dua orang saksinya, berarti dua orang, yang ketiga dan empat. Dua orang saksi yang menjadi saksi dalam transaksi ataupun perbuatan riba. Demikian buka al-katib, penulis, orang yang menulis terjadinya transaksi perbuatan riba. Maka yang seperti ini dilaknati. Kenapa demikian? Lam wal falamma qamu bihi minal i'anati alaihi. Karena dia dilaknati karena menolong terlaksananya perbuatan dosa. Karena riba ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengenai ayat riba bagi siapa yang ingin melihatnya maka tinjaulah kembali karena ayatnya panjang Surat Al-Baqarah 275 sampai dengan 279. Itu ayat riba. Nah, di sana. Alladzina yaqulu alladzina yaqul alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhumus syaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba mereka akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat bagaikan orang yang gila bangkitnya orang yang gila yang disambar oleh syaitan nah kenapa demikian kok bisa keadaannya demikian zalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba dikarenakan mereka mengatakan jual beli itu kan sama dengan riba riba itu seperti jual beli yang penting saling ridho maka sah Kata mereka demikian. Maka lihatlah wa ahallallahu al-bai'a wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Disebabkan karena mereka di dunia terbalik menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan nah mengharamkan apa yang Allah halalkan. nah yaitu menghalalkan riba sehingga diterangkan oleh alimah Musa Sa'di rahimahullah inilah menjadi sebab mereka di akhirat pun hilang akalnya. Hilang ingatannya bagian orang yang tersambar oleh syaitan. Terkena sawan bahasa kita. Kena sawan sudah. Gak ingat apa-apa. Nah barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang yang menjadi saksi. Orang yang mau mencatatnya mereka tergolong orang yang ta'awun 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong di atas perbuatan dosa dan juga permusuhan. Kalau dosa riba jelas, permusuhan efek sampingnya daripada perbuatan riba. Lama-lama bermusuh-musuhan. Ini terbelit hutang dan sebagainya. Betapa banyak orang yang akhirnya berbuat kejahatan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah akibat buruk daripada perbuatan riba. Maka kemudian beliau membawakan hadis yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Akilu riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalik mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah dikeluarkan oleh Alimamun munasai Nasai sebagai syahid atau penguat dengan lafaz yang lainnya. Orang yang memakilu riba, orang yang memakan harta riba, yaitu orang yang mengambil manfaat dengan hasil daripada riba. Dengan harta hasil daripada riba. Barakallahu fikum. Wa mukiluhu dan orang yang memberikan makan, memberikan kontribusi dengan hasil daripada riba wakatibuhu dan pencatat terlaksananya kejadian riba apakah transaksi ataukah apa demikian karena yang namanya riba telah lewat dalam bentuk transaksi riba fadl dan nasiah kadangkala dalam bentuk al-qard hutang piutang nah barakallahu fikum maka di sini mereka kata Rasulullah Ida alimu, kalau mereka mengetahui makan ini harta riba. Memberikan makan ini hasil riba. Nam, Seorang memiliki sawah warisan orang tuanya. Dia tanami, maka dia mendapatkan penghasilan dari tanah tersebut. Dia memiliki penghasilan yang lain dari hasil riba. Jangan berikan yang ini. Berikanlah hasil daripada yang halal kepada anak turunnya. Nah, kepada nafkahnya dari hasil yang halal. Kalau dia mengetahui ini adalah hasil riba kau diberikan kepada orang lain barakallahu fikum. Maka idza alimu atau orang tersebut mengetahui ini hasil riba. Seorang memberikan makan kepada dia, tidak memiliki penghasilan, income kecuali dengan apa yang direh dari riba? Nah, kalau yang tadi surah yang pertama, dia punya sawah, punya toko. Yang tercampur hartanya, kita tidak diberikan takalluf, diberikan beban. Ini yang kau berikan kepadaku hasil toko atau hasil ribanya. Nah, tidak dibebankan demikian. Nah, sehingga kita tidak tahu mana. Namun kalau kita tahu ini hasil ribanya. Nah, Kata Rasulullah, "Akilur riba." Orang yang memakan harta riba. Wa mukiluhu, orang yang memberikan makan, wa katibuhu, dan orang yang mencatatnya. Idza alimu, kalau mereka mengetahui itu adalah hasil riba, maka mal'unun, mereka dilaknati. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menutup pembahasan yang beliau bawakan dalam permasalahan aklu riba. Namun bukan berarti telah selesai bahayanya riba terbatas. Demikian itu saja. Tidak lain ini merupakan isyarah dari beliau bahwasanya riba ini memiliki efek samping, memiliki bahaya dan akibat buruk yang sangat banyak. Sebagian ulama mengumpulkan tentang bahaya riba sampai dengan 20 poin. Di antaranya tentang bahaya adanya riba. 6. Yang pertama tentang bahaya riba adalah annahu ma'siyatun lillahi wa rasulih. Riba merupakan perbuatan yang tergolong perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini tidak diragukan lagi. Merupakan perbuatan dosa yang digolongkan dalam golongan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dalam ayat yang sifatnya umum di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah. Merasa takutlah mereka orang-orang yang menyelisihi bermaksiat kepada perintah Rasulnya alaihi salatu wasalam. Akan ditimpakan kepada mereka fitnah dan akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Alimamu imam rahimahullah menafsirkan ayat ini, orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Maka Imam Ahmad bertanya, "Atadruna mal fitnah? Tahukah engkau apa itu fitnah?" Maka beliau menyatakan al fitnatu asyirku. Yang namanya fitnah adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un minaz zayg fayahlik. Kata beliau, sebab bisa jadi seorang dikala menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya, maka akan ada pada hatinya bibit penyakit menyimpang lama-lama binasa. Lihatlah kalaulah fitnah di sini diartikan syirik dan ternyata tidak jauh dan tidak jarang kita dapatkan orang-orang yang terbelit hutang dengan riba akhirnya mereka main dukun-dukunan. nam Bukankah itu syirik? Ya, terjatuh kepada perbuatan syirik akhirnya. nam Nah, salam al afiyah. Sehingga inilah bahayanya perbuatan maksiat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahaya riba yang kedua. Diterangkan para ulama ada muqabuli as minhu. Tidak diterima sodakoh dari orang tersebut. Nauzubillah. Tidak diterima sodakoh dari orang tersebut hasil riba disotakohkan, tidak diterima. Orang kafir Quraisy saja dahulu dikala banjir bandang menerpa Ka'bah hingga akhirnya bangunan Ka'bah pun roboh, mereka menyadari ini rumah Allah. Kita tidak ingin membangunnya dengan harta hasil perzinaan atau hasil yang haram hasil ghish penipuan dan sebagainya riba dan seterusnya sehingga akhirnya karena mereka mengumpulkan dana yang murni dan halal tidaklah mampu untuk membangun Ka'bah sebagaimana bangunannya Nabi Ibrahim tersisalah di sana bagian daripada hijab yang itu sesungguhnya adalah bangunan daripada Ka'bah mereka akhirnya bangun dengan separuh tembok tidak utuh karena tidak Cukup dananya. Nah, barakallahu fikum. Ini kisah kenapa Hijir termasuk dayan daripada Ka'bah. Nah, karena mereka tidak mampu membangun secara utuh. Karena mereka tidak ingin membangun kecuali dengan harta yang halal. Syahid di sini lihatlah orang kafir Quraisy menyadari jangan kita bersodakoh, jangan kita berinfak kecuali dari harta yang halal. Nah, maka orang yang bersodakoh dengan harta yang riba ini barokallahu fikum tidaklah diterima dengan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala Allah taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267 wala wala tayammamul khabitha minhu tungfikun janganlah engkau memilah-milah al-khabis sesuatu yang kotor hasil perbuatan kotor atau itu kotor secara zatnya tunfiqun engkau infakkan nah hasil riba hasil yang kotor hasil riba hasil yang kotor sungguh sangat keji mereka menginfakkan di jalan Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan tegas di dalam surat Yunus 6 Allah tayy <clears throat> bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin hanyalah Allah akan menerima apa yang diinfakkan apa yang disotakokan dari dasar ketakwaan oleh orang yang bertakwa orang yang memakan harta riba tidaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala nah barakallahu fikum sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi di nomor hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba Sesungguhnya Allah itu baik. Tidaklah menerima kecuali yang baik-baik saja. Harta riba khabith jelek lagi kotor. Nah, sehingga di sini dengan keumuman ayat ini maka Barokallahu fikum menjadikan orang yang menginfakkan dengan harta riba tidaklah diterima. Para ulama ditanya, bagaimana kalau saya memiliki uang hasil riba? Kemana saya arahkan ini? Haknya adalah untuk membangun fasilitas umum, memperbaiki jalan, Nah, atau membangun WC-WC, toilet-toilet umum. Ini demikian. Adapun untuk membangun masjid, untuk membiayai atau menginfakkan untuk biaya anak-anak belajar Al-Qur'an ataupun untuk yang lainnya dari kebaikan, fala tidak. Kenapa demikian? Karena harta tersebut diraih dengan cara yang haram Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini masyiral muslimin rahimani wa rahimah ini yang kedua. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, bahaya orang yang dia itu memakan harta riba. Raddud du'ai fala yastajibullahu du'a akilar akilir riba. Yaitu ditolak doanya Allah tidaklah mengabulkan doanya orang yang memakan harta riba. Nauzubillah min dzalik. Faqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam maka sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Sa'ad beliau berkata kepada Sa'ad waqad sa'alahu an yad'a wallahu lahu ayyakuna mustajabad du'a yang mana saat Ibn Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah untuk didoakan agar menjadi orang yang senantiasa dikabulkan doanya. Maka Rasulullah mengatakan kepada saat lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak senang membiarkan para sahabatnya bergantung kepada dirinya. Rasulullah dimintai doakan saya seperti kepada salah seorang sahabat Arfajah. Maka apa yang kau minta? Ya Rasulullah, doakan saya agar saya menjadi teman dekat pun nanti di sorga. Maka Rasulullah mengatakan supaya dia tidak bergantung dengan doanya Nabi. Doanya Nabi mustajab dikabulkan. Namun supaya dia tidak bergantung sekedar dengan doanya Nabi, Rasulullah mengatakan, Ain nafsaka bikasratis sujud. A'inni ala nafsik bikasratis sujud. Kalau begitu kau bantu aku untuk menjadikan engkau teman dekatku nanti. Allah menjadikan engkau teman dekatku nanti dengan cara engkau memperbanyak sujud. Nah, tidak terus dilepas. Bahasa kita jadi orang itu tidak kapian delen. Lah saya sudah didoakan kok. Saya sudah pesan kalau tetangga saya nanti haji, Sepuluh orang Sudah sepuluh orang didoakan di Mekah Mustajab Sudah saya sudah didoakan Dia lega-lega Tidak demikian ya. Ini bukanlah kebiasaan Nabi SAW Dalam situasi yang lain Datang kepadanya seorang sahabat Atau sedang, sedang sakit Ya Rasulullah doakan saya supaya sembuh Sekarang coba Kau pegang tanganmu Taruh pada tempat yang sakit. Ucapkanlah bismillah, bismillah, bismillah. Baca tujuh kali. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi. Min syari ma'ajidu wa uhadir. Dididik oleh Nabi. Tidak membiasakan bergantung kepada orang lain. Barakallahu fikum. Sehingga di sini ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas meminta kepada Nabi supaya didoakan menjadi orang yang kalau berdoa mustajab. Maka Rasulullah kepada dia menerangkan atau memerintahkan adanya sebab-sebab yang menjadikan doanya mustajab. Atib anak takun mustajabat doa. Maka jadikanlah makananmu makanan yang baik-baik, yang halal, yang tayyib. Nah, Makanlah sesuatu yang baik dan halal. Nah, maka engkau akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. tas tajib dakwatak, Maka akan dikabulkan doamu. Barokallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh al Haythami di dalam Majmu' Az-Zawaid jilid yang ke-10 di halaman 291. Dan demikian Al-Imam Tabrani mengeluarkan di dalam As-Saghir serta Al-Imam Mundiri mengeluarkan dalam At-Targhib wa Tarhib jilid yang kedua halaman 547 dan yang lainnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebab dikabulkan doa. Bagaimana? Dari sisi mana? Dari sisi hadis yang lainnya. Dalam hadis Abi Hurairah yang tadi kita sebutkan yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyah hadis yang ke-10. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan sebuah kisah. Adanya seorang yang dia itu dalam keadaan berdoa dan memenuhi sebab-sebab dikabulkan doa. Tadi dikabulkan doa sebabnya makanannya halal. Sekarang orang tersebut dalam keadaan yang sangat memungkinkan untuk dikabulkan doanya. Zakara rajula as'asa aghbaro dalam keadaan as'as yaitu sudah compang-camping belutukan ininya apa namanya bajunya aghbaro penuh dengan debu perjalanan safar habis bekal tidak apa tidak memiliki apa-apa sudah mudor terdarurat mereka enam kemudian yang kedua sebab yang lainnya yutilus safaro as'asa yang dia itu panjang safarnya. Safar termasuk salah satu sebab dikabulkannya doa. 6. Maka yamutu yadehi ilas sama mengangkat kedua tangannya termasuk sebab dikabulkannya doa. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Kemudian dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi dengan lafaz yang diulang-ulang termasuk sebab terkabulkan doa sebagaimana hadis yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu namun ternyata didapatkan wa mat'amuhu haram apakah haram zatnya atau cara meraihnya dia beli dengan harta haram beli namun dengan harta haram dia raih dengan mencuri ini caranya nah atau zatnya haram yang dia makan adalah daging babi. Berarti haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Apakah zatnya itu khamr? Nah, sebagai misal. Atau yang Allah haramkan dari najasat. Nah, atau cara meraihnya. Dia beli dengan harta riba atau dia mencuri atau dia dengan ghasab dengan cara memakai tanpa minta izin kepada yang memilikinya. Nah barakallahu fikum. Wa mashrabu haram wa malbasu haram, pakaiannya haram. Faqudiya bil haram dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabalah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Naam, bahaya riba. Tidak dikabulkan doanya. Naam. tapi nyatanya saya dulu berazam. Katanya kalau renten itu sebagai contoh orang mengatakan, dia mengatakan kalau renten itu bukan riba. Maka saya akan buktikan saya akan haji dengan harta ini. Kalau memang dosa nanti saya akan mati di sana. Ternyata pulang dengan selamat. Pulang dengan ini. Bukan berarti dia barakallahu fikum Bukan berarti dia itu benar, tidak. Kenapa? Allah barangkali tidak menghendaki dia. Kenapa? Karena orang yang meninggal dalam keadaan haji sedang ihram mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma tatkala ada seorang sahabat waqasat an rahilati dalam keadaan ihram sedang haji dia jatuh dari kendaraannya sehingga wafat maka kata Rasulullah, mandikan dia, kemudian kafani dia dengan dua kain ihramnya. Wala tukhammiruhu wala tutayyibuh. Jangan kau tutup kepalanya dan jangan kau kasih minyak wangi. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena dia nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah terus. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah aku sambut panggilanmu ya Allah aku sambut panggilanmu selamatnya anda bukanlah keamanan mungkin Allah tidak menghendaki anda mati nanti bangkit dalam keadaan mulia nah, namun ini istidroj. Allah ingin membe. naudzubillah kadangkala istidroj Allah ingin menyiksa seorang hamba dengan cara meleluasakan dia di atas dosa-dosa sehingga ketika nanti Allah datangkan siksanya Allah tidak zalim kepada seorang hamba pun. Sudah diberi kesempatan. Nah barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantaranya. Dan diantara pula bahaya perbuatan riba adalah nas'ul barokah minal umri wal kasab. Dihilangkannya barokah. Dihilangkan barokah baik umur ataupun usaha hilang barokah umur dan hasil usaha. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memahami konsep barokah, maka kita harus mengetahui apa itu barokah. Alhamdulillah barokah saya, hartanya banyak, rumahnya luas, mobilnya bukan satu. Apakah ini barokah? Belum tentu. Apa itu barokah? Barokah ini adalah subutul khairil ilahi yaitu menetapnya kebaikan, nilai kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Gambaran barokah seorang memiliki harta. Dengan harta kita bicara dalam harta sekarang. Barokahnya bagaimana? Hartanya dia berikan untuk mendidik anaknya belajar agama. Baik, anaknya bisa baca Al-Quran, anaknya barakallahu fikum, bisa mengerti halal dan haram sehingga berbuah hasil, itulah barokah, kebaikan mengalir. Barokah, dia pakai untuk bangun masjid, fasilitas-fasilitas yang dipakai untuk sarana-sarana ibadah yang lainnya. Ketika dipakai barokah, terus mengalir kebaikan. Adapun harta yang dia kumpulkan apakah akan tetap? Tidak. Ketika dia mati menjadi perebutan ahli warisnya kalau tidak mengetahui agama. nah, Atau akan dia bagi, akan dibagikan secara syariat kepada ahli waris. Bukan menjadi milik dia ketika dia sudah mati. Berbeda dengan tadi. Anak yang soleh terus mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun sudah wafat terus mengalir kebaikannya. Nam, sodakoh jariah masih ada masjidnya. Masih ada bangkunya, masih ada ainnya. Dimanfaatkan untuk kebaikan, tetap dia mengalir. Walaupun orang yang menggunakannya tidak meniatkan. Ini untuk yang bangun pahalanya. Tetap mengalir, Barokallahu fiqum. Itulah kebaikan. Subutul khairil ilahi. Tetapnya kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah barokah. Sehingga tidak mengharuskan banyak. Kadangkala yang banyak itu kalau tidak diberikan kebaikan oleh Allah justru menjadi petaka. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang memakan harta riba ini diangkat barokahnya. Di mana Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-260 Kalau tadi ayatnya 275 sampai 279. Di ayat yang ke-276 Allah Ta'ala berfirman yamhullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah yamhullahu riba, Allah menghapus barokah dari harta riba. Sehingga panas hartanya. Rasanya panas naudzubillah. Nam, Allah hapus barokahnya. Nam, Nyekolahkan anak pinternya bukan jadi anak yang berbakti naudzubillah, bukan barokah. Nam. Anaknya menjadi kaya, berhasil, menghina orang tuanya. Bukan barokah. Barakallahu fikum. Jadi jangan ditinjau dari sisi ini. Nah barakallahu fikum. Banyaknya harta. Jangan ditinjau dari sisi banyaknya harta. Allah hapus barokah harta riba. Dan Allah yurbis sodakoh. Allah kembangkan pahala orang yang mau bersodakoh sodakoh jariah yang mengalir barakallahu fikum ini di antara apa yang dinaskan oleh para ulama. Kemudian di samping itu pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang pengaruh buruk dari riba adalah qaswatul qalbi wa i'raduhu anil khair. Orang yang biasa memakan harta riba dan sebagainya dalam keadaan kalau dia belum tahu berbeda acara. Dia belum tahu berbeda acara. Namun kalau dia sudah tahu berkesinambungan menimbulkan qaswatul qalbi wa iraduhu anil khair yaitu menjadikan hatinya keras lagi kaku tidak menerima nasihat ayat Allah tidak berfungsi enam nasihat yang baik tidak dihiraukan irad anil khair berpaling dari kebaikan dengan sebab memakan harta riba enam ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang demikian ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan yang demikian karena mereka tidaklah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab mereka tidak rahmah kepada manusia. Orang yang rahmah hutang misalnya. Seorang si A menghutangkan kepada si B punya piutang di sana. Tiba-tiba dia datang apa sunnahnya ketika si P ini orang yang amanah, bukan orang yang jelek, orang yang amanah dan punya usaha jujur. Namun ternyata Barakalafikum kali itu tidak bisa menutup hutangnya ketika itu. Apa sunnahnya? Fanadhiratun ila meisaroh Hendaknya dia menunggu. Kalau orang riba enggak? Oh, ini sudah jatuh tempo. Bukannya ditunggu malah dilipat gandakan. Sehingga kadangkala hutang dengan bunganya lebih banyak bunganya. Tidak punya rahmah kepada manusia. enam Sehingga bukannya mereka memberikan suluran namun menyulutkan kepada orang tersebut api. Nah, barakallahu fikum. Inilah orang yang melakukan riba, tidak memiliki rahmat. Sehingga Rasulullah mengatakan la man la, la Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man la yarhamin nas la yarhamuhullah orang yang tidak mau rahmat kepada manusia Allah tidak akan merahmatinya Nah, sehingga di sini masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kelembutan seseorang kepada orang lain kelembutan seorang kepada orang lain ini barakallahu fikum adalah sesungguhnya dia sedang menanamkan kebaikan untuk dirinya.